Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Amma ba'du. yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada di kesempatan Jumat yang penuh berkah ini ya Di hari Jumat yang penuh berkah ini bertepatan dengan tanggal 3 dan 1435 Hijriah Atau bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2014 Masehi Uh, Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita untuk kembali belajar bersama dalam acara rutin di setiap Jumat pagi dari mulai pukul 5.30 sampai pukul 7 nanti yaitu acara Rumahku ku ya sahabat ya. Tentunya bersama Buya Yahya. Uh, eh, kita akan belajar bersama agar bagaimana kita bisa benar-benar membangun suatu keindahan di dalam rumah tangga yang di situ terdiri dari orang tua, anak ya, suami, istri. Artinya dari suatu lingkup yang kecil ini ternyata mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa besar ya sahabat ya bagi kemakmuran e, negara bangsa ya sahabat ya. Makanya kita memang butuh ilmu untuk benar-benar agar kita tidak salah langkah di dalam membentuk suatu rumah tangga ya sahabat agar benar-benar tercipta rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah seperti dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah biasanya mungkin sahabat ditemani oleh uh, Muti, Muti, Muti ya, dan akan tapi pada kesempatan masih uh, sedang berhalangan, maka Umi saat ini yang menemani Buya dalam acara Rumahku Surgaku kali ini dan tema yang akan kita bahas kali ini ya sahabat adalah parenting di era di digital. Artinya bagaimana agar kita ini bisa menjadi uh, orang tua ya di era yang penuh dengan ya artinya dengan banyaknya media informasi saat ini, artinya menjadi orang tua itu bukan suatu hal yang mudah ya sahabat ya. Butuh jangan apakah kita akan banyak sekali terkadang salah langkah di dalam mendidik anak mungkin dengan memberikan uh, fasilitas akan tapi mungkin kurang kontrol nah ini eh, akan tapi kalau seandainya nanti tidak diberikan anak kita nanti akan tertinggal nah makanya bagaimana cara kita untuk uh, memberikan yang terbaik, artinya anak kita tidak sampai tertinggal, akan tetapi anak kita pun berada dalam masih bisa kita kontrol sehingga mereka tidak sampai terbawa arus ya sahabat, sehingga nantinya uh, akan terlepas dari atau melanggar syariat-syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini nanti Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Bu Yadi empat media komunikasi kami. Anda bisa bertanya di 02313367538 atau Anda bisa bertanya di via SMS di 081321461079 atau Anda bisa menggunakan Yahoo Messenger Radioku dan juga FB Radioku sahabat. Dan bagi sahabat uh, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua radio yang ikut menilai acara ini. Terima kasih kepada Eh, Radio radioku 104,8 FM Kuningan, radioku 92,4 FM Majalengka, Big radioku 104,7 FM Batam, Radio Q 49,1 FM Bandung, Radio Semara 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan Radio Panua 103,8 FM Pahuato Gorontalo, dan juga radio-radio lain yang masih belum mengkonfirmasikan kepada kami, kami ucapkan terima kasih karena ada telah membantu dakwah kami. Baik sahabatku, Alhamdulillah Buya Yaya sudah hadir bersama Umi di studio. Sebelum kita mulai acara ini, kita akan menyapa Buya terlebih dahulu. Uh, Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, gimana kabarnya Bu sehat? Alhamdulillah sehat. Berkat doa Umi, doa para pendengar dimanapun mereka berada dan semoga para pendengar selalu dalam amin, amin, amin. lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik bu Uh, pada kesempatan di acara Rumahku Surgaku ini kita akan membahas tema tentang parenting ya di era digital. Ini tentang ya masalah tanggung jawab orang tua di era yang apa penuh dengan ya kemajuan ini Bu ya. ya satu sisi memang kita lihat ada satu kemajuan akan tapi kalau satu sisi ada banyak kemunduran akhlak di saat ini dan itu tentunya tidak terlepas dikarenakan mungkin salahnya orang tua di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak Bu ya. Dan uh, artinya nanti mohon penjelasannya Bu ya secara panjang lebar ya untuk bekal bagi para orang tua agar bisa benar-benar bisa mampu untuk mendidik anak-anaknya karena mereka adalah amanah yang akan ditanggung diminta pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di akhirat Bu ya. Baik dipersilakan Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Kita bisa melanjutkan silsilah di dalam meniti kemuliaan, kebahagiaan dalam berumah tangga. Dan harus kita ketahui bahwasanya di antara uh, unsur dalam rumah tangga di samping adanya bapak dan ibu adalah anak yang jika seseorang dikaruni anak, jika ternyata anak itu kok tidak tidak baik, maka tidak lain mereka adalah pengganggu dalam ketentraman dalam rumah tangga itu sendiri. Artinya semua unsur yang ada di dalamnya itu harus seiring dan harus baik. Siapapun dia tentunya. Sebab kalau ada unsur yang tidak baik dia akan menjadi seperti menjadi bangkai di rumah itu sendiri, menjadi duri di rumah itu sendiri. Maka hendaknya orang tua sebagai pembawa kendali bahtera rumah tangga tersebut hendaknya benar-benar memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalamnya agar tidak menjadi unsur yang busuk atau unsur yang mengganggu dan seterusnya. Ya. Nah anak nih, katanya nah, ini sudah silsilah masalah bagaimana kita memandang anak ya hendaknya kita pandang dengan kasih sayang dan kita ya. sekaligus kita syukuri sebagai nikmat tapi harus kita pandang sebagai amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, termasuk di saat di dalam berurusan uh, dengan kawan. Sudah kita bahas dulu dengan kawan bagaimana iya. membedakan kawan untuk anak-anak kita. Nah, dan juga pernah kita singgung apa yang saat ini dibahas itu sudah pernah kita singgung dahulu. Kawan ada dua yaitu kawan yang terlihat hidup dan kawan yang mati, benda mati ya. mati, ya. Benda mati itu alat-alat yang tidak bernyawa akan tapi dia punya pengaruh terhadap anak-anak kita. Nah, di era digital ini, di era informasi, di era global ini bersama berlacunya perkembangan teknologi uh, sehingga bermacam-macam hal yang saat ini bisa didapat oleh anak-anak kita atau bahkan sebagai orang tua merasa harus anaknya tidak tertinggal dalam hal ini. Yeah. Sehingga muncul satu kebiasaan mm -hmm. latah, mm-hmm. taklit, ikut-ikutan tanpa dicermati seberapa, seberapa, seberapa besar madorotnya dan seberapa besar kebutuhan anak kita terhadap sesuatu tersebut. Mm-hmm. Dan mungkin ya sederhana ya kalau kita bayar gambarkan dengan sesuatu yang lainnya. Kita tidak bicara tentang HP yang saat ini bisa dimiliki oleh anak-anak kecil saat ini iya, ataupun yeah, yeah, komputer yeah. yang saat ini penuh uh, dengan kemudahan-kemudahan internet dan seterusnya. Yeah, yeah. Sekarang kita buat contoh saja. Ada seorang punya anak umur 11 tahun ya. Hmm. kemudian ada seorang bapak yang memang dia punya uang. Hmm. Kemudian anaknya sudah mulai senang naik motor. Hmm. Ya kadang pengen agar anaknya bisa cepat sampai sekolahan dan sebagainya kan begitu. Ya, Akan tapi kira-kira menurut para pendengar semuanya kira-kira gimana jika anak umur 8 tahun, 9 tahun yang sudah mulai naik sepeda, Kemudian diajar naik sepeda motor, giliran bisa naik sepeda motor karena sekarang canggih-canggihnya teknologi, maka diberikan motor yang paling cepat dan paling hebat. Biar bisa ngebut sampai tujuannya cepat begitu. Akhirnya seorang anak yang bersembilan tahun diberi sepeda motor yang bisa ngebut di tengah jalan sampai tidak karu-karuan. Kira-kira orang tua kayak ini benar atau tidak? Tidak benar ya. Tidak benar. Tidak berpikir keselamatan. Keselamatan anaknya, anaknya. harus dipikirkan Ya. Jadi jangan bertanggung wah ini motor baru, teknologi baru harus aku beli. Disesuaikan dong. Sama permainan pun adalah menyenangkan. Yeah. Ada bermacam-macam permainan yang saat ini mungkin bisa ditemukan permainan yang tidak membangun ya, Yeah, kata. Yeah, iya. karena memang karena permainan juga. zaman dahulu beda <laughs> sekali dengan permainan ya. sekarang. Yeah, yeah. Permainan zaman dulu itu membangun kreativitas, juga membangun kemandirian, ya, kesehatan, <laughs> membangun kemandirian. Kalau permainan zaman dulu akan, tapi permainan sekarang lihat, kira ah, kira-kira ada permainan yang membahayakan sekali. ya. Iya, ya. apakah semuanya permainan yang permainan itu cenderung menyenangkan kan? Iya, ya, Akan karena kita kita beri semua permainan tersebut? Tentunya tanpa tidak, kita ya. pilah-pilah ya. usianya, tanpa kita pilah-pilah uh, ke kekuatan fisiknya dengan permainan tersebut ya? Ya, ya. Uh, apakah akan kita beri semuanya hanya gara-gara apa? Aku sayang kepada anakku karena ini namanya permainan hiburan. Enggak, ya. Tentu tidak. Ya. Seorang tua yang cerdas akan memilah. Ya, ya. Dan akan memilah dan akan dikatakan orang tua bodoh jika anaknya kecil masih umur e, lima uh, tahun dikasih permainan yang membahayakan apa yang muter-muter apa misalnya itu sampai jerit-jerit dan sebagainya. Mungkin mungkin dia akan terpental atau yang namanya ya macam-macam lah. <laughs> Tsunami apa ada di ada kan permainan yang katanya goyang-goyang turun dan sebagainya. Anak kecil mungkin dia akan berbah berbahaya sekali dan mungkin terpental dan akan ter, ter, ter, jauh dan membahayakan nyawanya. Baik. Iya, iya. Lihat, ini kira-kira orang tua yang yang membiarkan anaknya mengambil semua permainan apakah benar orang tua ini kan benar, gitu ya. uh, ada ada aturannya tidak semuanya harus kita berikan kepada disesuaikan eh, dengan uh, bahkan mereka sendiri yang punya punya apa namanya yang punya permainan yang mereka cenderung materialis mencari untung pun tidak memberikan kepada semua semua semua anak, semua anak, mereka iya. punya rambu-rambu tapi kalau orang tua terpaksa memaksa berarti kan gila ya, begitu juga sebetulnya tentang tentang alat-alat eh, elektronik yang iya, saat ini bisa dimiliki oleh semua anak eh, maka sungguh orang tua jika tidak memilah Kapan anaknya harus memegang HP dan HP model apa yang harus dimiliki, sejauh mana kebutuhannya. Maka orang tua ini sama orang tua yang melepas anaknya naik motor kebut-kebutan tadi, orang tua bodoh. Ya, ya, ya. Harus kita katakan semacam ini biar ada kesadaran. Kadang kalau pakai kalimat lembut tidak sadar-sadar nih. Ya, ya. Ini adalah pendidikan cinta ini sebetulnya. Lihat, permainan pun ambil permainan yang yang tidak membahayakan untuk anak-anak kita. Baik. Nah, sama seperti halnya tentang alat-alat yang selama ini bisa dimiliki oleh anak-anak kita. Kita harus tahu apakah sudah waktunya anak kita memiliki itu semuanya. Ya, Kadang itu latah hanya karena temannya beli kita tidak mau ketinggalan faktor <laughs> unsur kesombongan yang ada dalam hati seorang tua. Ya, ya. Oh, ya. Apalagi ya. biasa anaknya sambil nangis-nangis. Nah, <laughs> nangis. Lebih dari itu kadang kadang masuk sekolah sebuah sekolah yang ya. di situ cenderung sekolah yang katanya sekolahnya orang yang pura-pura kaya gitu loh maksudnya <laughs> pura-pura kaya itu kadang-kadang mereka oh, belum tentu kaya sesungguhnya utangnya banyak hanya kaya hidupnya yang macam macam-macam karena ini adalah orang pura-pura kaya dan gaya hidupnya pun gaya hidupnya orang yang pura-pura <laughs> kaya sehingga yang diomongkan ini sehingga ikut-ikutan yang ikut bergabung dengan orang tersebut. Akhirnya apa? Harus membelikan sesuatu. Ada yang cerita kemarin aku telah membelikan laptop anakku dari Singapura. Kemarin aku pergi ke uh, Australia beli ini. Kemarin oh oh oh, oh gitu. Cerita ya. macam-macam begini. Akhirnya yang lain pun ikut-ikutan. ya. Itu satu sisi ya, mem, ini, ini, ini sisi moral ya, ya sisi, ya. sisi batin yang tidak baik, ngajar kesombongan. Sisi yang lain adalah Anak kadang belum butuh-butuh kepada yang demikian itu. Sekarang kita melihat anak umur 7 tahun sudah dipegangi yang namanya iPad, yeah. kesana kemari dan sebagainya, buka internet dan sebagainya. Subhanallah. Baik, kadang Ber udah bisa ngunduh permainan sendiri. Semuanya, ya? naudzubillah. Bahkan ada suatu ketika hmm. uh, ada salah satu sahabat yang dia adalah seorang ustadz yang hmm. yang uh, menangis dia menyesali keadaan anak pada zaman sekarang yang karena anaknya pun adalah dididik dengan ketat, sementara anaknya pun dia cari Al-Qur'an di rumahnya bahkan sudah menghafal berapa juz Al-Qur'an. Ya. Tiba-tiba suatu hari di bulan Ramadan uh, ditemukan dia keluar dari rumahnya tetangga, uh, tetangga agak jauh begitu dengan muka lima anak yang keluar dari rumah tersebut dengan muka yang unik begitu ya. Biasanya anak kecil kan susah untuk menyembunyikan ya, sesuatu ya. yang terjadi. Akhirnya dilacak, ternyata dia telah berbuka bareng-bareng di situ, padahal sudah waktunya belajar puasa kan karena umur kelas 4 ya. SD 5 SD. Ternyata tidak sampai di situ. Salah satu anaknya yang punya HP uh -uh. bisa mengunduh film yang tidak baik. Sehingga nonton sampai ustaz tersebut nangis. Ini saya loh ya. Saya itu ustadz di rumah anak saya tidak kurang-kurang pendidikan. Dan di rumah saya tidak saya beri HP. Ya. Akan tapi lihat, gara-gara punya kawan punya HP. Ya. Lah kira-kira kalau anak saya setelah itu punya HP sendiri, kira-kira nyari ide seperti itu atau tidak? Pasti nyari permainan-permainan yang kotor atau tontonan-tontonan yang kotor. Ini itu bahayanya wahai para orang tua. ya. Jangan semuanya diberikan kepada anak. Ya. Kalau tidak ada keperluan. Belum lagi, mohon maaf, secara kesehatan fisik. Karena di dalam layar komputer, laptop dan HP itu sendiri ada ada sinar yang itu membahayakan mata mereka. ya. Sementara anak kalau sudah semua kalau memandang sesuatu yang menarik, <laughs> itu tidak pernah sadar bahasanya itu membahayakan. Ya. Sehingga tiba-tiba matanya sudah sakit. Ini eh, masih banyak faktor apa yang harus dipikirkan. Dan kadang bukan hanya urusan masalah kesehatan juga Bu ya, dan biasanya akhirnya melatih uh, secara psikologi uh, maksudnya ke, uh, kejiwaan anak. Biasanya kan masa-masa anak umur segitu kan dia mulai bergaul, belajar untuk bergaul akhirnya banyak banyak motorotnya. jadi individual. Banyak motorotnya sehingga sama orang tuanya pun kadang tidak pernah iya, menyapa, hanya asik dengan itu semua. Dan ini menemukan wahai para orang tua juga Anda sadar. Yang kami tuju adalah orang tua yang saat ini diuji oleh Allah dengan anak yang semacam ini. Kalau orang tua yang di kampung yang tidak pernah kenal ini mungkin aman. Sekarang, wahai para orang sadar tidak? Anakmu sudah jarang komunikasi denganmu. Jarang ini sudah kerugian. Jadi setiap hari pun lihat sama orang tuanya apa masih megang. Dari ini mana penghormatan kepada orang tua? Mana pendidikan kepada orang tua? Adab, eh, untuk, untuk kepada anak, adab, untuk orang tua. Adab, ya. Ini permasalahan kesalahan. Kita harus rubah saat ini. Waktunya. Anak kita adalah harapan kita, kemuliaan kita di masa depan nanti. Nangis sesaat nggak apa-apa, tapi demi keserangan mereka di masa yang akan datang. Ya. Makanya kenapa di pondok pesantren kita tidak boleh anak megang HP dan sebagainya demi kebaikan mereka karena tidak ada perlunya itu semuanya. Apa sih informasi yang harus didapat? Ya, ya. Nah nanti baru pada waktunya jika anak harus mencari informasi berkenaan dengan tugas-tugas sekolah dan sebagainya. Ini hanya sekedarnya saja seorang tua bisa membantu menemaninya, tapi tidak jangan sampai anak diberi kebebasan. Kamarnya sendiri, lihat HP-nya sendiri, apa yang terjadi di sana? Ya, ya, ya. Sampai ini pengakuan dari seorang juga seorang anak Hmm. Seorang anak pengakuan seorang anak yang dia itu ingin tobat. Ya, hmm. rupanya dia sudah sekolah masuk kelas 2 SMA. Rupanya dia diberi bapaknya dengan ngajami ini berapa? Ini kami kebayang berapa tahun yang lalu yeah. yang yang dunia internet belum ambil. Dia masih kelas 2 SMP, dia sudah biasa setiap hari melihat tontonan itu. Dan dia setiap saat masya Allah dan tontonan semacam itu dan dan sampai jiwanya itu jadi pikirannya sudah nggak nggak nggak. Akhirnya dia kebetulan ya itulah Allah yang berikan bimbingan. Jadi empat tahun yang lalu artinya empat tahun yang lalu kan internet tidak sejahat saat nah, hari ini. Iya. Itu sudah rusak. Bagaimana saat ini hari ini? Maka para orang tua harus jangankan keurusan yang demikian ini. Televisi pun seharusnya tidak sebaik tidak bukan sesuatu yang baik jika semua kamar harus ada televisinya. <laughs> Ya. ya kan? Akan tapi televisi adalah untuk menimba ilmu bareng-bareng yang bermanfaat ya, ya. bukan hanya untuk ngurusi sinetronnya dan seterusnya. Itu adalah media informasi gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Ya. Kadang semuanya kamar dikasih televisi dan sebagainya. Terus dilengkapi dengan parabolanya. Dia tidak sadar bahwasanya itu seperti memberikan motor kepada anak kecil dia untuk kebut-kebutan motor dia. Ya, ya. subhanallah. Kalau tabrak kalau kebutan motor ketab tabrakan itu kan fisik saja urusan fisik, tapi urusan akalnya yang dirusak oleh anak, ya. oleh oleh alat-alat ini. Karena kan tidak semua tontonan pantas untuk dilihat oleh anak. Pantas dan kadang-kadang <laughs> tidak mengajari yang baik. Iya. Kadang-kadang mewarnai pemikirannya dengan satu warna yang yang yang yang yang yang betul-betul berbeda dari pendidikan orang tuanya. Ya, Sehingga anak kecil sudah ngerti, naudzubillah dunia dunia saya dunia ini. Anak kecil umur 4 SD, 5 SD, 3 SD ya. dan seterusnya. lah ini apakah tidak pernah dipikirkan oleh para orang tua yang khususnya orang tua tuanya diberi Allah rezeki. Sementara musibahnya lagi apa bapak ibunya sibuk. Alasan menyenangkan sang anak itu bukan menyenangkan Anda menjerumuskan anak Anda sendiri. Takutlah Jadi, kepada Allah eh, Subhanahu. Cinta yang diungkapkan dengan cara yang salah ya. Pak, ya? Dan itu bukan cinta yang sesungguhnya. Bukan cinta yang sesungguhnya. Itu Allah menjerumuskan. Biarkan anak menangis ya. Biarkan anak menangis tidak anak. Kau tidak boleh berurusan dengan HP. Sebab alasannya untuk komunikasi ini loh orang tua sering tertipu dibohongi. Biar nanti komunikasi enak. Nanti kalau telepon, ternyata di telepon uang orang tuanya sehari hanya sekali saja, SMS sekali. Selebihnya kemana di SMS? Telepon siapa? Hmm. Dan apa yang ada di dalamnya ini? Sekarang kan Masya Allah ya, dulu tuh yang namanya, kalau zaman dulu tuh, bisa orang bisa nonton video. Yeah. Itu, waduh, di rumahnya satu orang, hmm. dan itu pun aduh, filmnya pun tidak televisi pun bagaimana dahulu zaman dahulu adanya TVRI dan yeah. tontonan pun sangat sangat sederhana tapi di era global ini di era informasi ini subhanallah ya betul-betul ya nih informasi-informasi akan cepat nyampe kepada anak-anak kita baik itu negatif atau positif. Nah sekarang ini pertarungan dunia iblis dan dunia malaikat itu untuk mengirim informasi itu selalu berlomba-lomba. Hanya selalu dunia iblis itu karena menghalalkan semua cara dunia kebaikan itu selalu tak tertinggal. Ya, ya, ya. Sehingga kalau kita melihat alasannya biar mungkin alasannya adalah untuk dunia kebaikan boleh. Dan kita memasuki dunia internet, dunia dunia uh, apa ini media-media eh, media-media uh, yang selama ini kita tekuni itu hanya untuk melengkapi kehidupan dunia ini karena mungkin ada di situ ada komunitasnya biar masuk. Bahkan kalau seandainya ini ditutup kembali dan semuanya bisa ditutup lebih baik semacam itu. Iya, ya, Karena kerusakan itu mudah tersebar dengan media-media ya, semacam ini. Akan tapi Bu ya, terkadang menjadi suatu dilema bagi para orang tua di saat ya mereka mungkin memberikan batasan kepada anak dengan tidak memberikan fasilitas-fasilitas seperti itu. Akan tapi kadang di dalam pergaulan ya seperti tadi Bu ya katakan anak seorang ustadz yang di rumahnya dididik dengan uh, lebih dengan keketatan gitu Bu ya. Akan tapi ternyata bisa jebol di saat uh, apa di dalam pergaulannya gitu kan menemukan teman yang mungkin uh, kenal HP dan sebagainya akhirnya uh, menonton dengan cara sembunyi-sembunyi begitu Bu ya. Nah, kadang uh, ada orang tua sebagai orang tuh berpikir ini kalau seandainya saya tidak memberikan tapi ternyata di dalam sekolah di sekolah dia tempat dia sekolah gitu Bu ya ternyata di situ anak-anaknya juga sama-sama dengan uh, mempunyai fasilitas-fasilitas tersebut akhirnya uh, malah dikhawatirkan tanpa kontrol gitu biasa saat di belakang orang tua atau apa gitu ya. Sehingga mungkin untuk solusi seperti ini bagaimana Bi? Apakah mungkin diberikan tapi dengan kontrol yang ketat ataukah mungkin eh, benar-benar tetap dilarang tapi khawatirnya nanti jebol di luar gitu loh Bu ya. Sehingga mm, sehingga terkadang pernah Umi ada percakapan dengan orang tua, makanya terkadang memberikan fasilitas seperti televisi ini bukan karena apa gitu. Khawatir kalau di saat televisi ditutup di rumah eh dia lari ke tetangga ternyata malah nonton di situ dan nanti malah tidak ada kontrol untuk tontonan yang akan dia lihat begitu ya. Baik. Nah, uh, ini adalah uh, lanjutan dari yang disampaikan tadi bahwa hmm. sisi lain kita juga tidak ingin punya anak ketinggalan. Iya, Bu. Ya. Nah, akan tapi lah, maknanya jadi agar anak tidak ketinggalan ini kita harus paham. Jadi berikan anak kalau memang dia butuh kepada yang demikian itu sesuai dengan dalam kontrol ya. Iya, otomatis. Hmm. Uh, kita tidak melarang 100%, akan tapi kapan? Kapan ini harus diberikan kepada anak-anak kita? Tentunya ya tahu rujak itu enak. Saya suka rujak. Akan tapi anak saya masih bayi tidak harus saya suapin rujak dong kan iya, begitu iya. ya. Kalau saya maksakan nyuapin rujak ya ini nggak benar saya itu. <laughs> Artinya apa? Ada kemampuan di dalam mereka itu menerima itu. Kalau akalnya belum mampu ya jangan. Bukan saja akal mental, kesiapan mentalnya sudah belum. Artinya pendidikan akhlak itu penting. Nah, ini bisa menjadi neraka loh nak ya ini HP ini nak ya ini laptop bisa menjadi neraka kalau tidak benar. Jadi beri wawasan terlebih dahulu. Jadi diberi kekebalan di dalam dirinya ilmu akhlak seperti itu tadi nunggu fisiknya kuat dari kasih rujak nanti ya. sambal yang banyak begitu ya dia kan anak kecil yeah. dikasih sambal itu mentang-mentang bapaknya seneng sambal ibunya seneng sambal langsung anaknya harus pakai sambal ya tidak begitu nunggu nunggu masanya Kapan iya. dia harus harus harus makan apa? Makan sambal atau makan rujak. Iya. Sama urusan dunia ele e-, e-, e-, elektronik juga demikian. Hmm. Jadi kita siapkan belum mentalnya dia. Iya, Artinya kita bisa mengetes kalau anak ada terbaca dari wajahnya orang yang rasa takut kepada Allahnya ada. Kemudian dia memang dia butuh dan sebagainya boleh. Nah ini HP nak ya. Tetapi lihat banyak aturan di antaranya Pak. Tidak boleh HP disimpan di tempat tersembunyi. Ya, Biarkan ya. Abah melihat sewaktu-waktu. Nah ya, mm-hmm. karena Abah sayang kepadamu. Ini laptop setiap saat boleh kau pakai. Akan tapi setiap saat Abah juga boleh melihatnya nak. Karena ini hanya untuk belajar saja nak. Kalau dibiasakan dengan komunikasi yang baik tidak ada yang disembunyikan ada. itu iya, semuanya. Ya, ya. Dan itu pun lihat. Sampai cara melihat laptopnya pun harus. Kita melarang jangan melihat HP di waktu yang gelap. Akan mm-hmm. merusak mata. Laptop pun demikian harus terang. Posisi duduknya seperti apa. Jadi harus benar-benar pendidikan. Sampai kadang orang kalau nonton TV, anak kecil nonton TV, subhanallah, orang tua tidak memperhatikan. Antara melayar dengan mm, layar dengan mata itu kayak dekat sekali kayak mau masuk ke layar televisi. Ini betul itu merusak matanya. Lihat para dokter mata pun melarang yang demikian. Iya. Jadi harus ada jarak pak, jarak, jarak pak cara baca. Apalagi membaca kertas saja harus ada jaraknya. Apalagi baca yang namanya HP. Sementara kalau HP kecil kan harus dekat matanya. Dan tidak ada sinar radiasi dalam bahasa. Itu kan itu juga membahayakan yang tanpa disadari. Sehingga orang zaman sekarang mau cepat rusak lahir batinnya. Ya, Bu, ya. Kalau tidak. Dan e, mungkin tentang masalah ini Bu ya, Umi pernah membaca satu tulisan begitu Bu ya yang sebenarnya subhanallah ya Bu ya. Ini ternyata dipikir kan oleh orang di luar Islam. Jadi ada dikisahkan ini uh, orang tua yang dia bukan non, bukan bukan muslim ya, non muslim. Dia ingin memberikan kepada an, uh, eh, dia membelikan anaknya itu HP yang paling canggih ya. Mungkin uh, yang ya di situ bukan hanya sekedar HP, pokoknya ya paling bagus ya, paling mahal. Itu akan tetapi ternyata dengan membelikan itu tuh dia mempunyai banyak persyaratan untuk anaknya. Jadi tidak asal membelikan lalu diberikan tidak ya. Ternyata di situ dibuat perjanjian-perjanjian tertulis antara antara ibu dengan anak tersebut ya aturan-aturan bahwa tidak selalu harus dipakai bahwa jangan sampai anak tuh mempunyai kebutuhan yang terlalu pokok sampai-sampai kalau nggak bawa HP kayak harus kayak kayak serba salah gitu tuh ya sampai terus jangan sampai komunikasi putus antara orang tua dan anak jadi benar-benar kita lihat itu ada beberapa poin itu ternyata sangat luar biasa sampai di akhir perjanjian itu ibunya mengatakan anakku kamu pasti akan melanggar dari perjanjian di atas ini dan ibu akan menghukummu kamu, akan tetapi nanti kita akan membahasnya bersama sehingga nanti kamu benar-benar bisa mematuhi aturan-aturan di atas. Uh, kita subhanallah ini orang yang tidak kenal bukan bukan orang bukan seorang muslim gitu akan tapi ternyata berapa banyak terkadang kita-kita orang muslim ini malah tertinggal uh, salah gitu di dalam di dalam uh, apa tidak sampai terfikirkan seperti itu gitu Bu ya. Nah, ini kan uh, luar biasa sekali sebenarnya Bu ya. Baik, hala, balik, balik, Kalau Anda bisa dibaca, dia pernah melihat sepintas tentang itu. Bagus. Misalnya ya. orang di luar Islam pun juga tahu bahasanya bisa. Jadi sebelum diberikan itu sudah ada perjanjian rambu-rambunya itu. Ya, ya. Bahasanya nak kalau pakai ini kamu begini, nak ini begini, ini begini, begini. Yusanda. Ya, Memang harus seperti itu. Cuma menjadi masalah kita tuh latah begitu saja. Tidak iya, pernah memikirkan ini bahaya atau tidak. Iya, Sama iya. kalau ngasih anak sepeda motor, pertama di samping anak sudah lihai naik sepeda motor, umurnya, eh, kemudian apa harus pakai helm dan sebagainya, harus kasih rambu-rambu, kecepatannya jangan ini, kalau kamu melanggar itu harus ada. Dan memang memang begitulah sebaiknya orang tua itu. Jadi jangan hanya memberi saja kepada anak tanpa ada kontrol, tanpa ada bimbingan. Nah, bimbingan dalam segala hal lah ya, bimbingan dalam segala hal. Jadi yang namanya dunia elektronik ini merusak lahir batin kalau tidak benar caranya. Ya, ya. Merusak lahir batin. Ya lahirnya itu mau rusak, kemudian uh, Orang hubungan hubungan dengan saudara juga nggak baik dan orang, masya Allah, alasannya itu bahasa untuk komunikasi. Tetapi belum tentu mereka komunikasi, mereka komunikasi dengan hayalan-hayalan yang ada di dalamnya, atau dengan berita-berita yang tidak sekarang, atau mungkin dengan kemaksiatan yang ada di dalamnya. Sementara dengan orang tuanya pun hanya mungkin telepon sekali ada dua kali. Iya. Tugas ya. dari gurunya pun bisa dicari dalam waktu lima menit. Tapi selebihnya kemana dia? Melanglang kemana aja itu? Ya. Kan begitu ya. Nah, Termasuk beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang aduh anaknya kecanduan namanya game itu kan. Ya, Subhanallah berapa? Game itu sendiri tidak bisa dipermainkan. Eh, kita tidak bisa mainkan kecuali mata kita dekat kepada layar. Iya, kalau kalau sudah anak kalau sudah kecanduan game biasanya paling cepat kena matanya. Sebelum waktunya habis ngajinya hilang. Iya. Ya, katanya rusak dan sebagainya. Jadi wahai para orang tua, sadarlah anakmu adalah amanat dan anakmu adalah nikmat kalian. Kita harus bersyukur. Jadi memang harus ya apa-apa kita ini memperhatikan urusan urusan anak-anak kita. Ya, Umi tentang orang kafir yang punya rambu-rambu barangkali kalau ada datanya bisa dibaca seperti apa contohnya biar orang tua ini ini satu gambaran saja. Iya, iya ini termasuk ya, ya perjanjian antara ibu dengan anak ketika ini kalau tidak salah anak e, ibunya memberikan iPhone 5 gitu ya e, itu termasuk yang paling canggih saat itu e, e, dia sampai ada perjanjian yang pertama ini dikatakan ini adalah milik ibu ibu yang membelinya ibu yang membayarnya ibu meminjamkan untukmu. Nah ini kan nah, makna. Jadi biar ada kesadaran bahasanya ini. Ya. kita tidak mencari omongannya orang kafir, tapi ya. al al al al al al, al, e, al hikmah dolatul Kebenaran itu miliknya orang mukmin iya, ya, di mana ya. Kita harus insya lihat. Kalau di saat memberikan jangan langsung ini milikmu nak. Ini iya. ada asal pendidikan. Akhirnya iya. kalau tiba-tiba waktu-waktu diambil, karena pelanggaran nyaman. Ini milikku ya. kok nak. Ini ya. bukan milikmu. Ini ini nak miliknya ibu. ya, Subhanallah. Ya. Ini adalah satu contoh iya, ya, sebebas-bebasnya nanti sembunyi disembunyikan sampai ya, dipegang ya. orang tuanya nggak boleh. Gak ini kan kurang ya. ajar. Ah. Yang kedua ibu harus selalu mengetahui passwordnya. Ya kan tidak boleh ada yang tersembunyi. tersembunyi ya. Ya, ya. Dan jika jika teleponnya berdering jawablah itu adalah sebuah telepon katakan halo tunjukkan perilaku yang baik jangan pernah abaikan panggilan telepon jika di layarnya tertulis ibu atau ayah. Ah, kadang-kadang nah, ya. kadang-kadang karena apa? Oh, ini sebut kontrol. Iya. Kadang-kadang mungkin di tempat yang tidak baik, eh bapak ini, saya ditanya di mana iya. sih <laughs> ya, mungkin, subhanallah. Artinya anak pun akan mengontrol dirinya sendiri, bahasanya saya tidak akan pergi ke tempat yang tidak, tidak baik. baik. Justru iya. itulah yang bermanfaat. nanti apa? HP yang kita titipkan di anak untuk kontrol. Kita untuk kontrol di mana dia berada. Yeah. Kalau sudah tidak diangkat itu bermasalah. Ya, Berarti nah, iya. mana? Ini subhanallah. Ini orang kafir cerdas ya. <laughs> Yeah, iya. Baik, yeah. kenapa orang beriman tidak? Kan gitu. Makanya ya. Yang keempat, berikan teleponnya kepada orang tuamu tepat jam 7.30 malam setiap malam sekolah dan setiap akhir minggu pada jam 9 malam. Telepon yeah. tersebut akan dimatikan untuk satu malam dan akan dihidupkan kembali esok hari jam 7.30 pagi. Jadi, lihat. Jika kamu tidak mau menelpon ke telepon rumah temanmu karena takut jika orang tuanya yang mengangkat terlebih dahulu, maka jangan menelpon atau SMS sama sekali. Baik, lihat. Lalu, pelan-pelan. Jadi, lihat -huh. malam harinya disimpan oleh orang tuanya dan dimatikan itu HP. Yeah, Jadi yeah. jangan setiap saat dengan HP itu habis waktu gimana bisa pinter. Yeah, iya, Anak kita sampai jam 11 malam hp yang belum lagi ya kotor-kotor Nah untuk bilah, Kemudian hari libur hari libur ada batasan-batasan. Ada Gitu. Membiasakan untuk ada aturan itu Yeah, iya, Terus yeah. Lalu tadi masalah menelpon pelan, -pelan bacaan coba. Uh, uh. Jadi tadi jika mau nelpon ke rumah temanmu karena takut jika orang tuanya mengangkat terlebih dahulu, maka jangan menelpon atau SMS sama sekali. Dengarkan suara hatimu dan hormatilah keluarga orang lain seperti kamu ingin keluarga kita dihormati gitu ya, Baik. ya. jadi pun jadi kalau dengan orang pun oh iya mau telepon ke orang pun harus ada batasan, oh, ada waktu. ada kapan waktunya, ada tata hmm. keramanya. Ini ya, terus terus yang kelima kamu tidak akan membawa ini ke sekolah. Ya, Ngobrollah secara langsung dengan orang-orang yang biasa kamu ajak chatting atau SMS. Hmm. Ini adalah bekal atau skill untuk hidupmu kelak. Nah, untuk sekolah, ya. ini masih satu ini biar untuk sekolah setengah hari atau field trip sesudah sekolah akan kami pertimbangkan untuk ya. dibawa atau tidaknya itu Baik. ya. Di sekolah tidak perlu bawa. Kenapa? Ya, di sekolah kadang-kadang gurunya ngajar dianya pakai iya, HP dan seterusnya. Nah ini ada aturan. Jadi memang untuk kebutuhan nanti akhirnya apa? Terus? Ya, ya. Terus yang keenam, jika HP eh, ini jatuh gitu ya ke dalam toilet, terhempas ke tanah atau menghilang gitu ya, kamu bertanggung jawab untuk penggantian atau biaya perbaikan. Kamu bisa memotong rumput, menjaga bayi atau <laughs> menggunakan uang tabungan hadiah <laughs> untuk untuk untuk mengganti itu ya. Iya, biar biar, peduli dengan biar iya, tidak ya. tanggung jawab karena karena itu beli ibunya. Terus? Iya, iya. Jangan gunakan teknologi ini untuk berbohong, membodohi atau menipu umat manusia lainnya. Jangan biarkan dirimu terlibat dalam pembicaraan yang akan menyakiti orang lain. Jadilah temannya yang baik terlebih dahulu atau menjauhlah dari kemungkinan perseteruan. Baik. Ya. Jadi digunakan untuk yang baik karena buka Facebook saja untuk acaci maki, ya, eh, ya. ikut-ikutan komentar yang enggak-enggak ya, atau melakukan sesuatu yang tidak berguna lihat. Ya. Terus terus yang ke-8 jangan mengirimkan SMS, email atau mengatakan apapun yang tidak mau kamu ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hmm, jadi artinya memang orang harus diajari jujur. Ya, ya. Ini adalah orang-orang kafir menyusun jujur. Jadi jangan sampai kita itu membuat uh, apa ungkapan eh, ungkapan-ungkapan mengatakan palsu, ungkapannya menipu atau menjerumuskan dan seterusnya. Yang kita iya. sendiri mengungkapkan tidak berani dengan lidah kita. Iya. Terus eh? Terus yang kesembilan, jangan mengirimkan SMS, email, atau mengata, mengatakan apapun ke seseorang yang tidak mau kamu katakan dengan lantang ketika orang tua mereka sedang berada di ruangan itu. Sensorlah dirimu sendiri. Artinya okay. Iya. begini, kalau kita ingin memberikan informasi kepada sahabat kita, hmm. harus informasi yang positif artinya yeah. kalau seandainya orang tuanya tahu, tahu tidak bakal tidak marah. marah ini jangan nah, makanya tidak akan merusak menggoda iya. ayo komunikasi ini ya nggak akan berani ngomong Yeah. artinya yang berani kita kirim SMS berani disampaikan ke orang tuanya begitu Yeah, yeah. jadi ini kebuka terbuka tidak boleh hei ayo pergi ke sini tak tanya orang tuanya siapa nih ngajak-ngajak begini nggak bakal Iya. Dia akan mengirim SMS yang semacam itu. Terus yang lain? Jadi termasuk yang penting poin 10 tidak boleh ada pornografi. Hmm. Carilah informasi di internet yang hanya akan kamu bagikan ke ibu secara langsung. Hmm. Jika kamu memiliki pertanyaan tentang apapun, tanyalah seseorang lebih baik lagi tanya ke ibu atau ayahmu. Baik. Artinya semua yang dilihat itu pun juga ya, boleh ya. dilihat oleh ibu, kan begitu? Ya, ya. Semua yang akan diinformasikan ke orang lain pun pantas kamu kirim. Jadi ibaratnya begini, kalau saya berani mengirim sebuah gambar kepada sahabat saya, tentunya saya harus berani mengirim gambar kepada ibu ibu, ibu saya. saya. Itu adalah salah satu misalnya contoh saja pendidikan. Iya, orang kafir punya punya rambu-rambu. Ini orang Islam semuanya dikasih. Iya. ini bagaimana kita ini? Sama sekali bu ya. Ah, ah subhanallah. <laughs> yang kesebelas matikan, diamkan, sembunyikan dari halayak ramai, terutama di restoran, di dalam bioskop atau ketika berbicara dengan umat manusia lain. Kamu bukanlah orang kejam, jangan biarkan iPhone merubah itu. Eh, karena karena sekarang HP itu kadang-kadang kadang menjadikan orang tidak bisa komunikasi. Kita iya. pernah melihat kok jangankan kan dengan anak. Banyak anak itu dengan ibunya itu tidak pernah khidmah ibunya bawa atau ibunya sibuk, ibunya ngapain. kadang dia punya adik, ibunya sibuk dengan adiknya, dia sibuk dengan HP. Iya, iya. Nah, bahkan kadang suami ngomong. istri, suami istri kita lihat di bandara pernah sama. <laughs> Di bandara ada suami istri dua jam, itu tidak pernah ngobrol. Rumahnya istrinya dengan HP, suaminya dengan HP. Ini kan iya. kedunguan sudah. Ngadepnya, nah, ngadepnya miring-miring sudah ada. <laughs> Subhanallah. Jadi keunikan-keunikan di zaman ini gara-gara ya, alat ya. elektronik yang tidak di, digunakan secara semestinya dengan iya. baik. Iya, iya. Terus yang ke-12 jangan meng, jangan kirimkan atau menerima gambar atau foto dari bagian pribadi anggota tubuhmu atau orang lain. Hmm. Jangan tertawa. Suatu saat Jangan apa? Maksudnya jangan tertawa dengan kalimat ini Bu ya, dengan hmm. perjanjian yang nomor 12 ini. Maksudnya masalah mengirim foto pribadi itu hmm. ya. Suatu saat kamu akan tergoda untuk melakukannya secerdas apapun dirimu. Ini sangat berisiko dan dapat menghancurkan masa muda atau kuliah atau masa dewasamu karena mungkin banyak sekarang kasus-kasus video-video porno yeah. itu dan nah, sebagainya. Betul, jangan menjaga yeah. menjaga lah jangan sampai menyebarkan yeah. foto dirinya lah yeah, iya, atau disam, di, dipamerkan yeah. sehingga menjadikan yeah. orang tergoda mm lalu meng, mengejarnya hingga sampai dia tercium. yeah, yeah. subhanallah ini orang-orang ini makanya ini akan selalu jadi ide yang buruk dunia maya itu luas dan lebih kuat daripada dirimu sulit sekali menghilangkan jejak dalam skala sebesar ini termasuk reputasi yang buruk baik ya. subhanallah jadi dunia maya sangat luas artinya apa kalau iya. sudah terlanjur kita menyebar Bukan foto misalnya akan dikejar orang dan iya, sebagainya akan membahayakan diri kita sendiri yeah, yeah, jangan iya, iya. sampai terjadi penyesalan ini Bu ya. Iya, hmm. Terus jangan mengambil jutaan foto dan video, tidak perlu mendokumentasikan segalanya. Alamilah hidupmu sendiri, kenangan itu akan tersimpan dalam ingatanmu untuk selamanya. Hmm. ya ya. Nah, sekarang tuh dikit-dikit foto, foto-foto, <laughs> ya. dikit-dikit foto. Sampai dan seribu foto, bingung nih nyimpan. Ya. <laughs> ya. Terus sesekali tinggalkan iPhone ini di rumah dan coba untuk merasa nyaman dan aman dengan keputusan itu. Iphone ini bukanlah benda hidup atau perpanjangan dirimu. Belajarlah untuk hidup tanpanya, jadilah lebih besar dan lebih kuat ya dari jangan, jangan sampai ada rasa takut kehilangan teramat sangat pada dirinya itu Bu ya. Memang sebaiknya semacam itu. Ya. Makanya makanya kita kadang-kadang subhanallah, oh kita lagi ngobrol baik-baik sama seseorang, ya. tak tanya tahu ada telepon masuk kita harus harus terima ya. telepon. Kita lagi ngomong sama orang. Makanya kita akan biasakan bahasanya telepon tak disimpan di tas saja sudah. Ya, Giliran kita yang telepon, ya kita buka telepon. Kalau ada orang telepon sudah ada nomor masuk, tinggal nanti kita cari waktu yang tepat kita yeah. telepon. Jangan setiap kali lagi ngobrol. Bahkan ada suatu ketika ada seorang santri ngobrol sama gurunya. Iya, yeah, iya. Yeah. Assalamualaikum. Innalillah. <laughs> Ini bagaimana? Di depan iya. ibunya pun tidak mustahil yang demikian iya, iya. terjadi. Mestinya ya kalau di depan ibunya, ini ibu saya, saya ngomong dengan ibu. Telepon kayak apapun dari manapun tidak mungkin saya angkat. Iya, iya. Sekarang tuh udah di depan ibunya, depan bapaknya, masya Allah. Iya. Lagi lagi ngobrol mau diputus dengan itu telepon. Iya, ya. Dan ke belas ini uh, mungkin memang karena memang bukan bukan muslim ya, ya. Download lagu yang baru atau yang klasik atau yang berbeda dari yang didengarkan oleh jutaan orang lain. Maknanya, maknanya kalau kalau orang Islam dirubah. Kalau pengen download, ngedownload yang bermanfaat tentang dakwah, tentang Al-Qur'an, tentang iya, inilah. Iya. Jadi ini. Ini sampai kan bahasanya yang berbeda dari yang didengarkan oleh jutaan orang lain yang mendengarkan hal yang sama. Jadi suruh mencari sesuatu jangan ikut-ikutan. Ah, itu itu ya, prinsip ya. artinya bang bermanfaat. Orang selama ya. ini dengar ini, <laughs> saya harus dengar yang bermanfaat. Baik. Mm -hmm. Terus sesekali mainkan permainan dengan kata-kata atau puzzle teka-teki atau permainan yang melatih otak itu. Betul, betul. Mm -hmm. Terus Jaga matamu tetap menghadap ke depan. Lihat dunia di sekelilingmu, pandangilah jendela, dengarkan kicauan burung, jalan-jalan, berbicara dengan orang orang asing dan berkelilinglah tanpa googling. Baik, itu menjalan, ah, bayar menjalani hidup <laughs> normal ya. Jadi kenyaman, jadi dia bisa merasakan kenyamanan sekitarnya. Ya, Jangan iya. sampai hidupnya dengan yang habis saja. saja. Sampai eh. kak, sampai ini betul Jangan kan kok Eh, kalau sudah orang sudah uh, eh, tertibu dengan ini semuanya ya. tadi iya. kita contohkan suara istri sudah tidak berdu lagi ya, ya, ya. suara buruh tidak berdu lagi sudah karena sudah dengan api dan unik loh kemana-mana begini ini ini ini ya, ya. padahal alangkah indahnya di saat pagi melihat kicau burung ya, pagi iya. hari melihat matahari terbit ya, kemercik <laughs> air dan seterusnya tapi kalau sudah kenal dunia ini tanpa kontrol sudah ya, lupa setiap semuanya. saat kayak kayak itu Allah. terusnya ya bangun tidur ini dimulai dari HP semuanya dari HP baik yang terakhir 18 kamu pasti akan melakukan kesalahan makanan, ibu akan mengambil teleponmu, kita akan duduk dan membicarakannya. Kita akan memulai dari awal lagi, ibu dan kamu. Kita selalu belajar, ibu adalah bagian dari timmu. Kita melakukan ini bersama-sama dan pada akhir daftar kontrak, sang ibu menulis, kebanyakan pelajaran di sini tidak hanya berlaku untuk iPhone namun untuk kehidupan. Sengaja diambilkan dari contoh yang orang kafir. Itu kenapa? biar sadar wong orang kafir saja berpikir kayak begitu ya, bagaimana ya. kita orang Islam ya, ya. kalau kita ambil contoh daripada khalifah atau ulama mungkin akan mengatakan ya, ya, ulama zaman dulu tidak ada ya, tapi ya. ini akhir zaman ditulis oleh seorang kafir ya. yang dia cerdas berpikir tentang keselamatan anaknya ya. nah kita sebagai seorang muslim ingat al hikmah dzalatul mukmin kayak begitu kalimat-kalimat benar bahkan ada uh, bahaya uh, Uh, suatu ketika kita melihat bahaya melihat film porno yang ditulis oleh orang kafir. Umi iya, ya, pernah mbak ya? Ya, ya? Bahaya melihat gambar porno ditulis oleh orang kafir, mm-hmm. termasuk mengurangi ini ini ini ini. Mereka memikirkan, iya, iya. mereka sendiri sadar yang demikian itu. Sesaat memang hati iblisnya keluar rusak orang lain, tapi yang sadar ya hmm. yang yang fitrahnya itu keluarin ya kayak demikian ini kayak semacam ini ya, ya. jadi orang kafir saja bisa berpikir panjang tentang anaknya berkenaan ya. dengan dunia ini ya. bagaimana kita seorang muslim seorang muslim kita. tidak pernah peduli urusan anaknya naudzubillah baik ini saja mungkin ya iya ya subhanallah Baik Bia, terima kasih Bia atas penjelasannya dan sahabat ya tadi subhanallah luar biasa ternyata tidak cukup hanya bekal cinta untuk men, untuk di dalam mendidik eh, anak-anak kita. Artinya cinta sangat diperlukan di dalam kita mendidik anak-anak kita akan tetapi butuh ilmu sehingga nanti cinta cinta kita itu ada rambu-rambunya apakah cinta kita ini adalah cinta yang sesungguhnya, cinta yang sesuai syariat atau tidak e, di saat kita memberikan atau menunjukkan cinta tersebut kepada putra-putri kita ya sahabat ya. Dan subhanallah seperti tadi Bu ya sampaikan berikan sesuatu sesuai tahapannya, sesuai dengan waktunya. Seperti dalam aturan kalau seorang ibu yang punya bayi, itu ada aturan 1 0 sampai 6 bulan. Apa dulu yang harus disuap diberikan kepada anaknya? Setelah itu dari 6 bulan sampai 12 bulan apa? Ada tahapan-tahapan supaya anak itu bisa mencerna dengan baik. Begitu juga di dalam urusan seperti ini, sahabat ya. Ada tahapan-tahapan, jangan berikan sebelum waktunya karena itu akan merusak mereka. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, tentunya ada banyak pertanyaan yang ingin sahabat tanyakan. Anda bisa bertanya langsung di empat media komunikasi di 081313367538 atau Anda bisa menggunakan via SMS di 081321461079 atau Anda bisa menggunakan FB ya, eh, radioku dan juga Yahoo Messenger radioku. Baik, kami tunggu kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami dan kita akan break dulu. Jangan beranjak kemana-mana, sahabat ya. Kami akan kembali setelah yang satu ini. narasumber Anda masih bersama kami di acara Rumahku Syurgaku dan tema kita kali ini adalah uh, parenting di era digital ya sahabat ya. Dan tadi sudah diberikan gambaran oleh Buya tentang bagaimana tugas kita sebagai orang tua. Bagi Anda yang sudah menjadi orang tua adalah dalam mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita tidak sampai kebablasan lah ibaratnya ya. Dengan kemajuan saat ini tetap ada kontrol-kontrol yang tetap harus dipegang oleh orang tua sehingga anak-anak kita tidak sampai melakukan hal-hal yang merugikan bagi dirinya dan juga tadi tidak sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat atau menjadi semakin jauh dan tidak tidak kenal dengan agamanya. Baik sahabat Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, kami akan berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya di empat media komunikasi di 023133675538 atau di 08132 atau via SMS di 081321461079 atau Anda bisa bertanya di FB Radio Kuda juga ya Yahoo Messenger Radioku. Baik, kami buka kesempatan untuk ingin bertanya di via telepon. Kita sudah akan mengangkat telepon yang sudah masuk. Ayo telepon yang sudah masuk kita angkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita bersolat terlebih dahulu. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala ali wa sahbihi. Baik dengan siapa di mana? Dengan uh, Ibu Aan uh, Umi. Baik, dengan Ibu Aan. Ya, silahkan langsung bertanya kepada Bu Yai. Uh, eh, maaf Bu Yai, di luar sana ya. Ini Bu Aan tuh masih kurang kayaknya kepikiran terusnya. Ini masalah salat ya, Bu Yan Salat itu kan kalau salat malam kan ada yang dikerjakan sebelum tidur dan sudah tidur saya bukan karena capek ya jadi kadang-kadang tuh dikerjakan semuanya itu di malam hari gitu bagaimana hukumnya dan sebelumnya tidur itu yang dikerjakan sholat itu sholat yang sebelum tidur itu apa aja dan waktunya jam berapa itu aja Umi dan ini mau tanya Umi uh, pengajian yang minggu kedua sama minggu keempat udah mulai belum. Ya untuk ibu-ibu ya bu ya. ya, iya. gitu Ya. Udah ya. gitu aja ya. Terima, terima kasih bu ya. Mudah-mudahan diberikan panjang umur amin, dan amin, diberi keberkahan. Amin amin. Gitu aja. terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik terima kasih kepada Ibu Aan yang sudah bergabung. Kami buka kesempatan yang ingin bertanya di via telepon. Anda bisa bertanya di 0231 Kita angkat telepon kedua sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Ya, putus. Anda bisa mencoba kembali di 02313367538. Baik, kita angkat telepon ke dia sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Baik, dengan siapa di mana? Uh, hamba Allah. Baik, Baik, silahkan kita uh, bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan langsung bertanya kepada Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf belum Bu ya di luar tema. Uh-huh. Berkenaan mengenai tema tadi malam di stasiun televisi tentang adakah hari baik. Nah, ini Bu ya, bagaimana jika kita dalam suatu perjalanan menemui seseorang mendadak menghampiri kita dan berucap seperti mengisyaratkan hati-hati. Jadi apakah boleh kita menerima isyarat itu? Tapi di satu sisi kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Bu ya Umi? Baik. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hamba Allah di Perumnas ya yang sudah bertanya. Baik, uh, kita cukupkan di dua penelpon terlebih dahulu Bu ya untuk berbagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui via SMS dan yang lainnya. Baik, mhm. silakan Bu ya jawab pertanyaan Ibu Aan tentang masalah sholat malam tadi Bu ya antara yang sebelum dan sesudah tidur Bu ya. Baik, uh, memang sebaik-baik sholat malam, sebaik-baik sholat adalah di malam hari. Ya, Bu ya. Dan sebaik-baik sholat di malam hari adalah sepertiga akhir. Jadi semakin 12 ke atas, dan 2 ke atas lebih bagus daripada yang hmm. awal malam. Awal Uh, hmm. hmm. eh, kemudian selagi sudah tahu bahwasanya paling baiknya adalah di sepertiga akhir malam, hmm maka itulah waktu yang paling utama. Cuman kadang orang kan tidak bisa mungkin melakukannya di awal waktu ya, setelah ya. isya, lakukan setelah isya. Intinya itu sholat malam. Dan mungkin kita menjatah sajalah semalam kita sholat berapa. Misalnya berapa rakaat lakukan kalau bisa awal waktu ya akhir waktu pertengahan waktu tidak ada masalah masalah mutakdim mutakhir itu nggak penting nggak nggak nggak masalah hanya masalah keutamaan ya penting masalah keutamaan eh, tetapi kalau kita tidak bisa di awal waktu kita kumpulin di akhir waktu juga nggak apa-apa atau mungkin takut nanti tidak bisa bangun lakukan di awal di awal waktu, awal waktu iya. namanya sholat sunnah ibu jadi eh, sholat sunnah apa yang dilakukan min min paling tidak minimal itu adalah kita melakukan sholat iya. sunnah witir itu yang paling inti yang dikukuhkan. Witir ya. Kemudian hmm. sebelum witir kita sholat hajat atau sholat hmm. tahajud kalau sudah tertidur dan istiqoroh itu hmm. yang lainnya adalah sholat sunat mutlak tambahan-tambahan. untuk itu ya. bisa sholat tasbih. Ya, ya. Itu saja. Jadi sholat sunat mutlak, sholat sunat mutlak, hajat, tahajud, hajat, istiqoroh itu Ya, ya, baru witir. Witir bu ya, ya, nanti terakhir baik bu ya. Baik tadi Bu Aan itu jawaban dari Bu ya, semoga puasanya jawaban dari Bu. Tapi ya. lebih diutamakan sholat ba'diyahnya. Sholat ba'diyah, isya Kalau ya, isyanya, ya. ba'diyah maghribnya itu yang paling utama. Jangan sampai orang sibuk dengan sholat-sholat sunnah, hmm. tapi ba'diyahnya ditinggalkan. Ditinggalkan, iya bu ya, baik. Selanjutnya bu ya, ini pertanyaan tadi dari sahabat hamba Allah di Perumnas tentang masalah ada yang masalah hari baik gitu bu ya. Kalau saatnya sedang melakukan perjalanan, terus mampir terus ada yang mengatakan memberi isyarat ya hati-hati atau itu bu ya. Nah itu nasihat saja, memang kan hmm. harus hati-hati. Hmm. Kalau tidak hati-hati bisa ceroboh gitu. Enggak, <laughs> nah, apa-apa. Iya, aja Hati-hati. Atau bahkan ada petak peringatan lain lagi. Awas jembatannya. Mm -mm tak curam atau beloknya tajam itu kan peringatan kalau tidak kita ngebut beloknya kayak itu adalah peringatan dari manusia itu wajar karena dia melihat dengan secara lohir di iya, situ iya. tempat kita harus hati-hati gitu saja iya, bukan prasangka buruk tidak dan memang nasihat pun orang misalnya di situ banyak lobang loh ya hati-hati ya harus hati-hati kita nggak apa-apa kita dengar karena apa mereka berbicara tapi kalau bicara dengan hayalan aku melihat bahwasanya mm -mm. sepertinya kamu akan terjadi kepadamu sesuatu begini. Ah, itu sudah khayal, <laughs> aneh-aneh itu. Itu udah. Iya, okay. hmm, baik. Ya, ya. Ingat-ingat waktu kita dulu juga pada dikasih nasihat waktu akan berangkat ini ya, ada nasihat hati-hati di sini ternyata memang uh, subhanallah itu isyarat malah sebenarnya untuk menjaga kehati-hatian ya, kita uh, supaya nggak sampai uh, kasus. Uh, jadi jadi kita memang diingatkan oleh seorang. Itu hati-hati ya maksudnya mengingatkan biar benar hati-hati. Mm -mm. Mungkin banyak duri, banyak lobang, jalan licin dan sebagainya sebagainya ya sudah. Ya, oh ya. Atau tempat tidak aman kita harus hati-hati ya. Cuman ya. kalau sudah hayal pakai ramalan-ramalan itu, waduh, aku melihat sepertinya <laughs> ya, ini ini ini karena kamu ini aku melihat, ada itu bohong <laughs> itu. Baik, ya subhanallah ya. Uh, ini biar pertanyaan tadi dari uh, selanjutnya kita akan beranjak kepada sahabat yang sudah bergabung melalui via SMS ya. Ada pertanyaan yang tadi berkaitan juga dengan apa yang sudah kita bahas tentang masalah buat peraturan untuk anak. Ini pada pertanyaan uh, eh, sahabat di 3438. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wa ala Saya dengan hamba Allah Buya dari Cirebon mau bertanya sama Buya yang dimuliakan Allah. Kadang anak aku itu sudah dinasihati dan dikasih peraturan bahwa semua alat komunikasi itu milik kita. Kadang anak itu berpikir berpikir untuk beli sendiri agar mereka mengakui dia punya sehingga e, mereka mengabaikan peraturan yang kita bikin itu Bu ya dan bagaimana cara saya sebagai orang tua Bu ya. Sederhana dari awal anak biasakan anak untuk bisa patuh kepada orang tua. Ya, Bu, ya. Nah, itu penting sekali. Jangan diajari anak untuk batal. Oh dia beli sendiri pelanggaran sudah. Ya, Bu. dan orang tua kalau melihat anaknya melanggar harus diberi hukuman, apakah tidak disapa dan seterusnya. Ini kadang-kadang kita sudah ser, terlalu sering membiarkan mereka bersalah. Yeah. Maka di saat kita menggur seolah ada perang. <laughs> Jadi kita harus mulai dari anak mulai awal langkah salah kita nasihati dengan langkah nasihat yang pertama dengan nasihat yang paling lembut. Iya, iya. Itu jangan di saat sudah hancur baru di di, di, ditata di, kembali itu iya. repot. Iya, iya. Jadi di awal mungkin saya nggak boleh begitu. Biasanya kalau sudah Umi ngomong begini tidak boleh dilanggar sayangnya. Umi ngomong apa tadi? Kalau ke supermarket belinya hanya ini saja. Kalau sudah melanggar Umi marah. Dari awal sudah dibegitukan. Kira-kira mungkin mungkinkah dia melanggar selanjutnya? Ya, ya. ya tidak. Kadang memang ke pelanggaran terjadi karena mungkin kurang komunikasi. Kurang ya, komunikasi juga dan memang tidak dibiasakan ada undang-undang. Iya, nah, iya. Nah, kalau orang nggak biasa ada undang-undang, di pondok saja kadang-kadang. Mm -hmm. Ada undang-undang baru, fotonya iya. wah menyeksa ini ini padahal di pondok lain ada yang lebih ketat lagi. Mm -hmm. Semuanya demi kebaikan. Iya, Kok ya. jangankan di rumah, Ibu, ya? Penanya atau Bapak. Di hotel pun lihat kita nyewa ada aturannya. Boleh nggak kita jerit-jerit sana seenaknya? Iya, iya, iya. Ada peraturannya, semuanya ada peraturannya. Baik, ya. Ah, peraturan sudah wajar. Makanya orang yang tidak senang dengan peraturan memang dia orang kurang ajar. Ya. Orang semuanya itu. Termasuk di pondok. Ada anak nggak senang sama peraturan. Makanya peraturan yang penting bagaimana saya sadar dengan diri saya sendiri. Namun pondok itu untuk membangun kesadaran, dengan peraturan. Kalau saya sadar jangan mondok kan gitu ya. <laughs> Ini contoh di rumah pun demikian ada. Ada aturan-aturan ya. Dan memang jangan sampai anak-anak itu terbiasa untuk ya apa ngelawan itu tadi ya. Dan itu kan mungkin untuk melawan itu kan suatu proses. Karena mungkin selama ini ya ah, tidak tertata itu ya tidak sekali awal. Makanya dari awal dari kalau kita itu. melihat anak itu harus cermat. Mulai anak. Jadi kita biasakan anak itu untuk jujur. Mm -hmm bagaimana kita biasakan anak untuk patuh mm -mm. di dalam rumah itu harus mulai dari kecil. Iya, ya. Nah, kalau seandainya sekarang sudah kadung itu ya. Ya ada proses solusinya. Dong. Proses ya, diingatkan dan diingatkan. Pendekatannya ya. Dan harus pendekatan iya dan suatu saat hukuman juga harus. Iya bu ya. Hmm. Kadang ada rasa gini bu ya kalau di saat sudah anak itu keras gitu bu ya karena mungkin udah kan, salah karena, dari karena, awal. Mohon maaf sebelum hmm. mengingat. Dia bahayanya anak kalau sudah pakai mentang-mentang kayak begitu. Hmm. Dan giliran bisa kerja sendiri orang tua tidak bisa ngatur. Ini kan duit saya sendiri, dulu lah. Ya. Iya, iya. Enak enggak orang tadi gituin? Iya, iya. Enggak enak. Ini kan duit saya sendiri, ngapain sih ngelarang-larang? Iya, ya. Astagfirullah ini. Jadi kadang ada kekhawatiran begini Bu ya, di saat anak mungkin sudah ya kebablasan lah di dalam tarbiyah mungkin karena ya kurang patuh kepada orang tua kasar dan sebagainya. Ini kadang orang tua kepengen agak dengan cara yang lebih tegas lagi. Ini kadang takut anaknya malah lepas kontrol, rasa takut karena nanti ya gimana pun yang menyelamatkan saya ya yang menyelamatkan anak itu nanti ya harus saya ini ada usaha ke situ gitu loh. Kalau anak saya hmm. langsung saya hukum mungkin dengan ini takutnya nanti malah dia kebablasan lepas kontrol akhirnya lep, lep, kalau udah lepas saya susah lagi. Begini gitu, loh, ya. pagi ya. itu berkembang ya. Iya, ya. Mulai dari saat sangat ketergantungannya kepada orang tua tinggi, hmm mulai dari nyusu, hmm mulai bisa merangkak, hmm sehingga jalannya pun sudah mulai berjalan sendiri, hingga bisa berdiri sendiri, hmm hingga semakin kuat. Baik. hmm Tingkat tingkat ketergantungan anak itu ada sangat kuat di saat mereka semakin hmm lemah. Ya, ya, Kalau semakin kuat, merasa sudah tidak ada kebutuhan, kebutuhan. tidak butuh lagi. Mm kita Maka lah bahwa di saat kita mendidik anak, di saat mereka sudah mandiri, bisa perang dengan kita. Maka kita didik dari awal. Hmm. Ini kalau terlambat justru lebih bahaya lagi. Ya, ya ini makanya jangan terlambat, nggak ada istilah terlambat. Kalau terlambat dia lebih mandiri lagi, sementara dia pekerjaan punya ini semakin kuat semakin kurang ajar lagi. Hmm. Dan makanya salah benar orang tua kalau tidak mendidik anaknya untuk patuh. Ya, ya, dan cara mendidik patuh adalah dengan ilmu, dengan lingkungan yang baik, dikirimkan guru yang baik dan seterusnya. Jadi kalau sudah uh, anak semacam itu kadang orang tua itu lemah mau nasihati anak nanti tambah hilang. Pergi kemana dia? Ayo. <laughs> Keterikatan dengan orang tua apa? Dari nasabnya, ya. mas, maishahnya, kehidupannya, kan? <laughs> Rumahnya. Karena orang tua lemah, itu yang menjadikan anak kurang, kurang ajar. Ya, ya. Nah, harus ada ketegasan. Orang tua, jadilah orang tua yang sangat lembut dan penuh kasih. Ya. Akan tapi di saat ada pelanggaran, dia ya. adalah yang sangat tegas. Ya, ya, ya. Itulah. Jadi ada rambu-rambu. Ada Sekarang ada ke, ke, kebalikannya. Setiap hari marah. Sehingga antara marah sesungguhnya dengan tidak marah sesungguhnya tidak bisa dibedakan. Tidak Ini orang tua akhirnya ya. Jadi orang tua lembut, penuh kasih. Di saat anaknya benar, masya Allah direngkuh di ini. Tapi di saat salah tidak. Ya, ya. Abah tidak punya anak seperti itu. Nak. Ya. Ada hukuman. Kadang marah saja kepada anaknya. Mm Itu tidak bisa. Maka itu secara psikologi biasanya itu ada harapan mm yang tersembunyi di balik hati seorang tua yang bukan karena Allah. Misalnya apa? Mm Anak bontot. Mm-hmm. Dia berhayal bahwasanya nanti kalau sudah tua dia akan tinggal nah. bersama anak bontotnya mm-hmm. iya, atau siapa. Sehingga mau marahi sama anaknya pun nggak bisa. Nanti takut kalau saya marah-marah nanti giliran saya tua dimarahin sama anak saya. Iya, Sehingga anaknya pun berubah jadi mm-hmm. dibiarkan. Makanya semakin jahat, rugi orang tua karena anaknya tidak ngerti bakti dengan patuh. Baik, ya. Subhanallah Bu ya. Uh, terima kasih Bu ya atas jawaban ini. Uh, selanjutnya Bu ya ada pertanyaan ini dari hamba sahabat di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sahabat Mubarak di Surabaya Bu ya. Maaf kami baru bergabung, tidak tahu judul pembahasannya, tapi saya mau tanya umur berapakah anak mulai diajari Al-Qur'an Bu ya? Kami punya anak umur 2 tahun. Terima kasih Bu ya. Baik. Mengajari Al-Qur'an itu kapan dia bisa mendengar? Iya kan? Kapan dia bisa mendengar? diajari Al-Quran. Cuman mengajari Al-Quran tidak harus diajari membaca. Mm -mm. Nah, Mungkin sudah kita mendengarkan Al-Quran setiap saat. Bagaimana ada anak kecil, ada anak kecil masuk di, di ini belum bisa membaca tapi sudah hafal satu juz kan uniknya. Iya. iya. <laughs> Jadi mengajari Al-Quran itu tidak harus nunggu dia bisa iya. membaca. Membiasakan pendengarannya dengan hal, -hal pendengaran yang dengan hal, -hal iya. yang baik yang mulia. Jadi kapan mau anak mulai bisa dengar itu saat itu kita ajarkan Al-Quran. Karena memang mungkin secara ini tidak paham tapi rohnya, rohnya mendengar karena itu kemuliaan dan rahmat diturunkan oleh Allah Swt. Jangan nunggu gede masih kecil. Makanya iya. dikasih lagu-lagu yang enggak enggak ya rugi <laughs> kita iya. perdengarkan Al-Quran sehingga anak itu merasa ah, biasa mohon maaf Uh, mungkin setiap orang punya pengalaman ya dengan suara mm -hmm. atau dengan bau, mm -hmm. dengan aroma, ada kan sebuah kewadian. Mm -hmm. Kalau orang di kampung dengan gemericik air, mm -hmm. suara burung dan seterusnya ya. Yeah. Iya, nah, itu itu itu itu kan ada kenangan. Mm -hmm. Sampai suatu ketika kalau orang punya utang itu karena hmm. sering ditagih, bunyi dering telepon itu sampai kapan pun tidak lupa <laughs> itu. <laughs> Jadi deringnya telepon itu pintu pada, aja udah kabur dulu. Sesuai dengan sesuai dengan itu padahal itu sudah dibayari juga utangnya. Ya, Cuman kalau ingat dering telepon tersebut gemeteran, ingat masa. Jadi kenangan. Lah, di saat anak mau berkembang, mau kembang, mau mulai bisa dengar, diperdengarkan Al-Qur'an lihat selama hidupnya kenangannya apa? Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau mendengar Al-Qur'an nyaman dia. Ya nyaman, mendengar Al-Quran nyaman, dengar Al-Quran nyaman. Sama seseorang kalau selalu dipergantikan dengan lagu-lagu misalnya. Ada kan namanya nostalgia? Ya. Iya. Dia sering mendengar lagu-lagu lagu-lagu lagu-lagu, pergi ke tempat jauh. Ke negeri jauh yang tidak pernah ada lagu-lagu tiba-tiba mendengar lagu Jawa yang pernah didengar. Yeah. Atau lagu ini. Dia terkesan kan? Yeah, yeah. Begitu juga namanya kemuliaan Al-Qur'an. Jadi kapan anak itu sudah bisa mendengar, bisa bertutur maka hendaknya saat itu sudah kita kenalkan kepada kalimat-kalimat mulia dan semulia-mulia kalimat adalah Al-Qur'an. Al, quran dan mungkin bukan hanya di saat anak sudah keluar ya, bahkan di dalam kandungan, oh, iya, dalam kandungan pun, pun ada rohnya ya ya. Ya. Ah, ya. ya jadi dia, dia kita perdengarkan ibundanya Al-Qur'an. Tapi lebih khusus lagi di saat mereka sudah bisa mendengar. Mendengar, ya. mendengar maknanya bisa bisa berinteraksi dengan kita. Ya, bisa ya. Menja, mem, bisa mendengar, menyimpan di memorinya lalu mengungkapkan dengan dengan lidahnya sehingga iya. dalam terjadilah bentuk hafalan itu. Baik, subhanallah ya. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Selanjutnya Bu ya ada pertanyaan dari sahabat Lutfi di Semedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya. Sayyidina Muhammad Allahumma Bu ya maaf di luar tema. Bu ya apabila lelaki yang berjodoh dengan wanita Bani Zahra keturunan ahli bait Syarifah itu tidak setara nasabnya maka pernikahannya fasak. Dan bila masih juga terjalin pernikahan maka berarti telah melakukan keharaman atau zina. Apakah benar Bu ya? Saya mohon penjelasannya Bu ya karena saya juga ada keturunan Syarifah yang menikah dengan Non Sayyid bagaimana pernikahan saya yang sudah terjadi. Saya sudah mempunyai anak Bu ya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bismillahirrahmanirrahim. Masalah kafaah kufu. Kufu itu disepakati oleh orang yang berakal. Sebelum kita bicara tentang syariat Islam. ya. Kufu itu benar. Kufu itu ada. Yang ingkar kufu adalah orang yang tidak berakal. ya, ya. Kufu ini. Makanya Islam perhatikan khususnya mata kita Imam Syafi'i Ada kufu. Ada kufu dalam nasab, ada kufu dalam hirfah pekerjaan. Tujuannya apa? Adalah keseimbangan di dalam jalan hidup rumah rumah tangga. Terusnya, duriah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keturunan dari Imam Hazan dan Imam Husain, dia punya martabah, punya punya punya nasab. Ya, ya. Punya nasab yang mulia karena nasabnya sambung kepada Sayyidat ya. Fatimah Zahra kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi wanitanya, ya kan? Tidak tidak ada yang sekufu dengan wanita Banat Zahra putri Sayyid Fatimah Zahra putri Sayyidina Hasan dan Husain hmm. sampai keturunannya yang kufu adalah dari mereka. Dan ini harus diakui, tidak bisa tidak. Hmm. Kalau ada orang mengingkari nasab ini adalah karena bohong dia. Oh, sekarang seorang seorang pedagang saja kalau sudah kaya pengen anaknya dapat yang sedekah yang seru bahkan hmm. anak pejabat sama pejabat ini karena pengen kesein dengan itu indahnya syariat Nabi SAW. Hmm. Jadi masalah kafah itu jelas. Mm-hmm. Masalah kafah itu benar. Dan semua madhab hanya perbedaannya lebih ketat misalnya madhab Imam Syafi'i adalah sampai urusan nasab. Sebenarnya madhab memalik urusan agama saja. Ada ada perbedaan-perbedaan, tapi madhab syafi'i adalah urusan urusan nasab. Ya. Ini masalah kafaah kufu. Maka kami himbau, wahai banat Zahra, wahai putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda harus tahu bahwasanya Anda adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang sombong tidak diperkenankan, akan tapi menjaga nasab adalah sesuatu yang di, diminta, iya, dianjurkan. Anda menjaga nasab Anda. Anda adalah punya nasab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ ada himbauan. Anda kalau menikah hendaknya mencari yang sekufu. Ya, Agar sekufu ini maknanya ada keseimbangan. Suami Anda punya nasab yang serupa, sama dengan nasabnya Anda. Mudah untuk menjalani hidup ini. Baik. Ya, ya. berbicara tentang madhab lain, madhab malik dan sebagainya, tidak bicarakan masalah ini. Kita tidak bicara tentang madhab lain. Ya, ya. Akan nah, tapi kita himbauan ini, wahai para putri-putri dan wahai para para ah, habaib atau para ashraf yang mempunyai putri-putri. Anda harus menjaga putri Anda. Iya, iya. Anda jangan ada jangan jangan sampai Anda salah menikahkan putri Anda. Ini masalah yang jelas disepakati orang yang berakal. Hmm. Semua orang berakal memikirkan yang demikian itu. Um, uh, anda put pikirkan putri Anda, cari nasab. Sama. Bukan seorang sayyid sekalipun, mungkin seorang soleh, alim. Pikirkan nasabnya anaknya, anaknya putrinya nikah dengan si siapa? Tidak semua orang boleh menikahi anaknya. Ini bukan mengajari masalah kasta, mengajari untuk memilih yang benar, kan begitu? Ya, ya. Memilih yang benar, karena yang dikhawatirkan banyak hal. Mungkin kesombongan muncul tiba-tiba sewaktu-waktu karena suaminya lebih rendah darinya. Ya. Baik, nasab itu ada, sehingga dikatakan oleh para ulama syartul luzum. Syartul luzum adalah hak wali dan hak seorang wanita tersebut. Jika artinya begini, jika ada seorang wanita dinikahkan oleh bapaknya dengan yang tidak sekufu, -hmm. maka dia bisa menolak. Hmm. Dan kufu ini bukan hanya urusan uh, duriahnya Nabi kepada orang lain, bukan. Banyak kufu ini masalah hirfah. Seorang ratu, anak hmm. raja dinikahkan dengan seorang tukang apa. Itu tidak kufu, seorang putri raja boleh menolak. Hmm. Ya kan? Jadi bukan urusannya masalah tadi. Jadi jadi itu syaratnya syarat luzum. Jadi empat madhab semua mengatakan syarat luzum kecuali riwayat dari Imam Ahmad syarat sehah. Yang mengatakan syarat sah adalah lemah, karena ini beriwayat dari Imam Ahmad. Jumhur ulama mengatakan syarat luzum. Nah, syarat luzum itu bagaimana? <laughs> Syarat luzum bagaimana? Mungkin yang bertanya. Ya. Jadi jika Anda seorang wanita yang banat Zahra, hmm. putri Rasulullah, cucu Rasulullah, kok tiba-tiba Anda punya ayah, menikahkan Anda kepada orang yang tidak sekufu nasabnya dengan Anda, maka Anda berhak protes kepada hakim untuk batalkan pernikahan tersebut. Ya, ya. ya. Atau sebaliknya, jika Anda seorang bapak yang sayyid, kok punya putri mau berontak mm -hmm. menikah dengan seorang yang bukan sayyid maka anda sebagai seorang bapak berhak mengadu ke mahkamah untuk membatalkan mm -hmm. pernikahan. Berbeda jika seorang bapak dan anak sepakat setuju iya. maka ini lain karena menjatuhkan hak haknya. Mm -hmm. Sehingga kalau tidak mengingkari dua-duanya, maka lazim menikah nikah menjadi selesai. Iya, iya. Baik. Dan syarat luzum itu, ini ini sudah pernah kita bahas masalah ya, kafaah ya, panjang ya. lebar dahulu ya. Akan tapi lihat, jika sudah punya anak dan sebagainya, artinya ya. sudah sama-sama setuju, ini sudah lazim, lazim menikah. Tidak bisa dibatalkan dan seterusnya, dan pernikahan itu adalah sah. Uh, dan mm, khususnya dari putri-putri Rasulullah yang sudah terlanjur menikah, hendaknya harus memperbanyak solawat, memperbanyak kedekatan kepada Nabi, dikhawatirkan dia ekrot, berpaling daripada nasabnya berpaling dari seorang habib yang akan menikahnya, lalu menikah dengan laki-laki biasa, dikhawatirkan hatinya itu adalah tidak senang dengan ahli baitnya Rasulullah SAW. Biarpun mungkin sekali seorang duriah Nabi tidak cinta kepada ahli bait, mungkin. Mungkin seorang cucu Nabi tidak cinta kepada cucu Nabi mungkin hmm. dikhawatirkan Anda yang sudah terlanjur menikah, Anda harus semakin mendekatkan diri Anda kepada Rasulullah SAW. Oh, khawatir waktu Anda memilih seorang laki-laki yang bukan syarif itu, khawatir Anda ikrot berpaling kepada dari nasabnya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ada punnya, ada pun anak-anak anda adalah anak halal. Tidak benar kalau dikatakan itu berzinaan, maudzubillah, subhanallah. Kalau mengatakan berzina ini adalah kesalahan, hmm, hmm, hmm. kesalahan. Kalau dianggap ini adalah salah di dalam melangkah, iya karena melanggar urusan kafaah. Mm-hmm. Tapi kalau dikatakan zina tidak. tidak ya. Mengatakan zina itu sendiri naudzubillah zina itu dosa besar. Mm-hmm. Jadi pernikahan Anda adalah sah apalagi sudah punya anak mm-hmm. akan tapi Anda harus merasa Anda telah melakukan kesalahan. Yeah, Tinggal Anda membangun yang baik karena sudah terjadi pernikahan. Yeah, akan tapi tetap kami himbau kepada Banat Zahra, para putri-putri Rasulullah, tahulah dirimu nasabmu adalah nasab mulia. Baik, ya. Nasab sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sampai Anda melakukan satu satu kesalahan ya kesalahan, uh, yang dikhawatirkan adalah ada terbetik. Suatu ketika ada seorang syarifah datang, saya tidak mau dengan Habib. Kenapa? Karena begini, oh hati-hati Hmm. Dikhawatirkan kamu berpaling dengan nasabnya Nabi SAW. Alaihi Khawatir nanti tidak bisa ya. mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Adapun yang sudah terlanjur seperti yang bertanya tadi, tinggal anda menjaga didiklah anakmu dengan baik. Jadikan anakmu anak yang kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakmu memang tidak punya nasab kepada Rasulullah, tapi anakmu punya syaraf kepada Rasulullah. Beda nasab dengan syaraf. Mm-hmm. Nasab itu adalah urusan nasab kepada bapak laki-laki laki. Mm-hmm. Kalau syaraf karena anakmu adalah sambung kepada dirimu. Dirimu adalah seorang syarifah. Jadi dalam diri anakmu ada syaraf. Hmm. Ada kemuliaan yang nyambung kepadamu. Sebab anakmu juga anak. Anakmu juga anakmu. Tidak lepas darimu. Memang kau seorang wanita, mungkin ada seorang syarifah, mungkin ya, <laughs> yang sudah terlanjur menikah dengan yang lain, maka anakmu sendiri punya syaraf kepadamu. Ya, ya. Ya, seperti dikatakan oleh eh, Safina Al Qadiriyah yang dikarang oleh seorang sayyid dari dari Maroko sana, berbicara tentang masalah syaraf dan nasab. Kalau nasab jelas seperti itu, tapi kemuliaan yang sudah seperti itu punya kemuliaan. Sebab apa? Seorang anak tidak cukup dikatakan itu anak bapaknya. Ya. Tapi seorang anak juga anak daripada ibunya. Ya, Baik, ya. ini saja himbauan hati-hati ya. Dan ini masalah sensitif sekali dan ini rekamannya harus lengkap loh, mohon maaf. Ada suatu ketika yang mencuplik rekaman kami tentang masalah ini ya. Hmm. diambil sepotong dijadikan fitnah kami mengatakannya bular fatwa yang ini ini adalah semuanya ada dasar ilmunya yang kami baca akan bagi enak jadi fatwa itu ada fatwa ada himbauan ini fatwa ulama ini himbauan irsyad petunjuk. Jadi harus seperti ini, harus dibaca dengar. Kalau kepotong mohon maaf yang mendengar di potongan terakhir hendaknya membaca mendengar semuanya agar agar tidak salah-salah di dalam di dalam menukil fatwa. Ini ya. saja wallahu a'lam bishawab. warahmatullahi ya. Terima kasih di atas penjelasannya dan ini ada sebenarnya pertanyaan penting juga Bu ya, akan tetapi ada masalah waktu apa uh, <laughs> ini memang masalah ini juga Bu ya, karena mungkin masih berkaitan tentang masalah rumah tangga. Mungkin satu pertanyaan Bu ya. Assalamualaikum dijawab dengan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sahabat di Tegal Bu ya, hamba Allah di Tegal. Ini mau tanya jika ada suami istri yang bercerai terus anaknya ikut ibunya, sementara anak tersebut tidak datang ke rumah bapaknya karena bapaknya miskin itu bagaimana Bu ya? Dan padahal bapaknya itu hanya orang soleh cuma miskin itu Bu ya. Jadi Baik, diputus dari bapak. Di dalam Islam itu ada perceraian. Iya, Bu ya. Akan tapi hendaknya perceraian tidak boleh merusak anak. Iya, Mungkin ada yang jahat, ibunya jahat atau bapaknya jahat. Iya. Akan tapi kita ada bapaknya adalah tetap bapaknya yang punya nasab sambung kepadanya. Ibunya adalah ibunya yang surga ada di bawah telapak. Makanya kalau sudah bercerai suami istri, hendaknya jangan dirusak anaknya untuk berhak kepada bapak ibunya. Yeah. Ibu yang baik akan selalu mengajarkan, nah itu bapakmu. Dan dikasih tahu kalau itu bapaknya. Yeah, yeah. Kalau sudah tidak, kalau sudah menutup itu haram menutup nasab. Sejelek apapun. Kalau memang bapaknya jelek, maksiat, jejak dan sebagainya, hendaknya dibawa kepada kebaikan dong. Agar anak punya bekti dengan membawa anaknya, bapaknya kepada kebaikan. kemuliaan. Atau sebaliknya. Ibunya mungkin na'udzubillah, lacur, ini, itu semuanya. Bukan berarti harus dihinakan, diolok-olok. Mm. Akan tapi sebaiknya seorang bapak memberitahu bahwasanya itu adalah ibumu. Siapapun dia adalah ibumu, nak. Kau mm. harus baik kepadanya, nak. Kau harus begini, nak. Nah, ini maka sebaiknya diajari. Kalau memang bapaknya fakir, sebagai seorang ibu yang baik tentu dia akan memahamkan kepada ya. anaknya. Itu bapakmu, biarpun melarat, dia adalah tetap bapak, bapakmu. Kau harus hormat kepadanya. Jadi wahai para Orang yang diuji Allah dengan retaknya sebuah bahtera ah, rumah tangga, maka hendaknya jangan sampai dengan retaknya bahtera tersebut hancurlah sang anak. Enggak ada istilah broken, sehingga broken di dalam Islam adalah imsak bimaruf ma'ruf atau tasrih bi iya, iya. Bersama dalam kebaikan, berpisah dengan cara yang iya, baik. Ya, <laughs> Jadi diharam uh, diharamkan biaya bagi uh, bagi bapak ya, atau seorang ibu untuk yang melarang anak daripada orang untuk tuanya tidak berkenan lagi dengan, dengan orang tuanya biar Akan kami membatasi pergaulan, ya, ya, mungkin ibunya tidak baik, bapaknya tidak tidak baik. Kamu Batas jangan boleh. berkumpul dengan Diana. Akan tapi mengajari hormat tetap. Ya, ya. Baik, subhanallah, ya. Baik, baik, terima kasih, ya atas jawaban-jawabannya. Dan subhanallah, ya sahabat, ya. Tadi ini adalah suatu pembahasan yang sangat penting sekali pembekalan bagi para orang tua. Bagaimana cara mendidik anak yang benar di era globalisasi ini, ya, sahabat, ya. Artinya, jangan sampai kita terbawa atau mungkin jangan sampai kita ini uh, rusak hubungan dalam rumah tangga, hubungan orang tua dengan anak ini jadi rusak hanya karena Eh, banyaknya uh, mungkin kemajuan-kemajuan yang ternyata malah bukan menjadi kemajuan yang sesungguhnya malah menjadi kemerosotan bagi kita dan anak-anak kita. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, uh, kita tutup dengan doa bil barokah Bu ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi anak-anak kita. Amin amin amin. amin. Dan semoga karunia yang apa nikmat-nikmat rezeki yang diberikan Allah kepada kita tidak menjadi sebab kerusakan anak-anak kita. Amin, amin. Dan semoga Allah memilihkan kita cara yang tepat untuk mendidik anak-anak kita. Amin, amin, amin menjaga dari hal-hal yang menjerumuskan kepada anak anak kita. Amin. Dan semoga Allah muliakan kita dan anak-anak kita, kita dan orang tua kita di dunia dan di akhirat. Amin, dan semoga Allah menjaga anak kita dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh amin. Uh, kemajuan teknologi ini. Semoga apapun yang uh, terjadi di dunia ini dari kemajuan-kemajuan selalu bermanfaat untuk anak-anak kita. Amin, amin. Di dunia dan di akhirat. Amin. Selamat hingga kelak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim yang Yawmiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Terima kasih Bu ya atas penjelasannya dan subhanallah mas sahabat ya. Mohon maaf jika banyak pertanyaan masih belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita untuk terus belajar bersama di acara yang yang akan datang di rumahku surgaku di Jumat yang akan datang ya, di waktu di waktu yang sama ya dari mulai pukul 5.30 sampai pukul 7 ya sahabat ya. Dan juga di kesempatan-kesempatan yang lainnya karena untuk masa belajar bersama kita punya ada banyak-banyak uh, acara ya dari mulai hari Senin yaitu acara belajar bareng bersama Buya dan Umi lalu nanti ada benang merah dan juga masih banyak sekali pembelajaran-pembelajaran ya sahabat ya uh, yang bisa mungkin Anda dengarkan di radioku 92,9 FM ini sahabat semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan semoga Allah yang menjadikan kita orang tua orang tua yang baik yang akan bisa mendidik anak-anak kita menjadi ahli-ahli surga ya sahabat ya baik terima kasih atas kebersamaan Anda dan